السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه بعد كتاب الشكر على الله سبحانه وتعالى على هذه الخمس سنوات التكبر في المسجد المنور جلسه الاثنين كتاب مولد النبي صلى الله عليه وسلم dan juga kita menimba ilmu dan kita duduk dalam hal yang diridhoi oleh Allah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketahuilah bahwa saya perkumpulan yang mengajak ini tidak bangun seseorang dari majlis mengajak ini melainkan dia bangun dalam keadaan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan yang dilupa oleh Allah ta'ala menjadi kebaikan menjadi hasanah mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan itu kepada kita sekalian Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tahukah orang yang terharamkan Orang yang terharamkan dari kebaikan adalah orang yang terharamkan Untuk hadir di majlis yang semacam ini Padahal dia bisa hadir Padahal mudah baginya untuk hadir Padahal punya kesempatan untuk hadir Tapi dia tidak hadir di majlis yang semacam ini dia tidak mau ke yang semacam ini maka itulah orang yang menyesal yang merugi besok di hari kiamat waliyahulillah dan dari. kemudian Allah taala selamatkan dia dari kerugian dunia dan akhirat dalam pengajian Senin yang lalu bagaimana kita sama-sama mengkaji apa kemuliaan majelis ilmu, majelis yang semacam ini. Dan siapa gerangan mereka orang-orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala adalah orang-orang yang diberikan pemahaman di dalam agama. Hingga dikatakan ilmu tersebut yulhamuhu ada wa yuhramuhun asyiya. Ilmu Allah Ta'ala ilhamkan kepada orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang sial maka semangatlah kita di dalam menimba ilmu ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketahuilah bahwasanya ilmu tersebut yang membuahkan amal soleh yang membuahkan pengamalan yang membuahkan manfaat yang membuahkan surga semuanya itu didapat dicapai bukan sembarangan tetapi dengan sangat yang tersambung sampai kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sanad atau rangkaian silsilah dalam ilmu merupakan khususnya hadir umat keistimewaan yang Allah Taala istimewakan dengannya umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada di umat-umat yang lain khusus umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Sirin bahwasanya inna hadzal ilma din falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinah sesungguhnya ilmu ini adalah agama maka lihat-lihatlah kalian dari mana kalian mengambil agama kalian lihat dari siapa kita ambil ilmu ini harus dari sumber yang jelas dari ulama yang jelas asal usulnya dan keilmuannya serta dari mana dia mengambil tahu alurnya kemana sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebab kalau kita tidak memperhatikan masalah sanad dari mana dia ambil alurnya kemana disandarkan ilmu ini kepada siapa maka niscaya sebagaimana dikatakan oleh para ulama laulas sanad labala man syaa bima syaa kalau bukan keberadaan sanad, rantaian dan silsilah ilmu, maka niscaya siapapun akan ber, ber, berkata seenak rohnya, sesuka dia. Dia bilang ini itu itu itu, tapi sumbernya tidak jelas. Harus jelas dari mana dia ambil sumbernya tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil ilmu tersebut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Nabi Muhammad beliau bersabda khudu anni manasikakum ambil dari saya ambil bersumber dari saya nyambung kepada Rasulullah ada mana bersumber ya, dari Rasulullah. Apa cara metode kalian beribadah? Dan pengambilan ilmu tersebut bahkan disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hal itu muni usahli sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat Ada sumbernya jelas nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, untuk bertanya tentang ilmu. Namun ketika Allah Ta'ala memerintahkan bertanya, bukan asal bertanya. Namun bertanya kepada ahlinya. Kepada yang jelas sumbernya. Allah Ta'ala berfirman, Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Ta Artinya apabila kalian tidak berilmu, tidak mengetahui, bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir orang-orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Ahli zikir orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang dimanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fasalu ahli zikir, kuntum la ta'lamun. Orang-orang yang mengerti daripada keilmuan tersebut yang mendekatkan kita kepada Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengambil langsung dari Nabi Muhammad siang dan malam mereka bersama Nabi Muhammad bahkan di antara mereka yang hijrah ada tempat sebenarnya untuk mereka kaum muhajirin mau berbagi tempat dengan mereka, membagi rumah untuk mereka. Tapi mereka memilih saya ingin tinggal di masjid bersama Nabi Muhammad. 24 jam bersama Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad keluar masuk? Ada saya di situ. Kapan harus mengeluarkan kata-kata saya dengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahabulah ahlu sufa yang kita kenal dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu Allah Beliau pun orang yang sangat halus akan ilmu dan mendapatkan keberkahan sampai orang bertanya dari mana Abu Hurairah dapatkan hadis yang demikian banyak ini Abu Hurairah bilang bahwasanya orang-orang di zaman Nabi Muhammad ada yang sibuk sama pasarnya ada yang sibuk di kebunnya sedangkan saya di masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Rasulullah masuk ke rumahnya saya menantikan beliau sampai saya bilang Abu Hurairah beliau menumpahkan segala jerih payahnya, waktunya, upayanya untuk menimba ilmu Nabi Muhammad. Enggak ada bisa dibagi untuk dunia sedikit pun juga. Sampai-sampai beliau kelaparan. Terkadang saya bertanya kepada senior sahabat tentang pertanyaan yang saya sudah tahu jawabannya. Tujuannya satu, agar saya ditawarkan oleh sahabat tersebut ayo ikut ke rumah saya sambil kita makan di rumah saya jelaskan tujuannya itu seringkali saya tanyakan ini kepada Sayyidina Abu Bakar as kepada Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu kali dalam sebuah kesibukan saya udah kelaparan saking laparnya mau bangun pun sulit mau berdiri pun sulit akhirnya saya mau menjalankan siasat saya yang manjur itu Lihat saya Abu Bakar Allah, kenapa hai Abu Bakar? Saya ada pertanyaan, pertanyaan ini, ini. Dia udah tahu jawabannya. saya Abu Bakar langsung jawab jawabannya begini, begini, ini Tinggal. Wah, dari diajak ke rumahnya. nggak lama saya kenal Umar lewat, mau pulang dari masjid ke rumahnya. Ah, wahai Umar, saya ada pertanyaan. Dijelaskan jawabannya oleh saya kena Umar, ditinggal. Gak diajak lagi ke rumahnya. Akhirnya Abu Bakar bilang, gagal sudah rencana saya menunggu nasi kelaparan makin lemes tubuhnya nggak tahunya Rasulullah pergi di sampingnya Abu Hurairah bilang ya Abu Hurairah wahai Abu Hurairah Abu Hurairah melihat Rasulullah Abu Hurairah Rasul melihat saya begitu lemas Rasul faham saya lagi kelaparan legung ya Abu Hurairah paham jalan bersama Rasulullah ayo ke rumah sampai ke rumahnya Nabi Muhammad pintu rumahnya Nabi nyambung dengan masjid duduk di situ dikeluarkanlah susu ketika dikeluarkan susu Abu Hurairah alhamdulillah akhirnya ada juga saya dapat makan siang ini susu bersama Rasulullah tapi Rasulullah tidak langsung mempersilahkan Abu Hurairah Rasulullah bilang Abu Hurairah panggil teman-teman kita ahli sufa yang ada di masjid panggil biar ikut minum bersama kita lemes lagi Abu Hurairah <laughs> susu satu mangkok ini ahli sufa yang kebetulan saat itu ada di masjid, ada belasan puluhan orang saat itu. Nah, ujung-ujungnya saya nggak bagian apa-apa Akhirnya udahlah perintah Rasulullah segalanya. Dipanggil ahli sufa masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, ngumpul hampir 20 orang semuanya. Rasulullah bilang, Abu Hurairah, puterin ini minuman, ini gelas, putarkan kepada mereka. Diputerin minum satu satu Udah minum kenyang, Udah ya Rasulullah, sebelahnya lagi. Masih sebelah. Udah selesai sebelah, sebelahnya lagi terus. Sampai selesai, mereka udah minum luar. Terus sudah selesai. Abu Hurairah lihat, ada kuliah masih ada dikitnya. Berkah. Rasulullah bilang, ya terakhir, bagi Tuhan wa anta. Tinggal saya sama engkau yang belum minum. Nah, ya Rasulullah. Kalau begitu engkau minum, wahai Abu Hurairah. Ini perintah Rasulullah nggak berani membantah diminum oleh Abu Hurairah ketika minum udah selesai dia minum udah agak kenyang udah masuk sisa kan nah udah cukup ya Rasulullah Isyarat ya Rasulullah minum lagi minum lagi udah selesai ya Rasulullah untuk kalau minum lagi kita. minum lagi Abu Hurairah sampai akhirnya setiap kali mau selesai Rasulullah minum minum minum Sampai ada orang bilang, ya Rasulullah, la ajin la bermasalah, Udah gak ada tempat lagi buat nyimpan di susu di perut saya. Rasulullah senyum, baru diambil susunya masuk ke sisa. Bertanya Nabi Muhammad, susu segelas cukup buat berapa puluh ini nomor Rasulullah hingga habis. Sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan dalam menuntut ilmu mau menggali dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat yang agung. Beliau pun ketika di Madinah bekerja ada kesibukan, ada di ladangnya, ada bisnisnya. Sehingga beliau tidak bisa 24 jam tiap hari bersama Rasulullah. Saya bersama teman-teman saya dari kaum Ansar kata saya bilang kita kerja di ladang, akhirnya kita sepakat begini nih kita mau kerja di ladang perlu untuk memenuhi keperluan kita. Namun juga kita mau hadir majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ladang nggak bisa kita tinggalkan. Begini aja. Ini kita ada empat lima orang tiap hari kita gantian. Satu orang hadir majelisnya Rasulullah, yang lain kerja di ladang. Kemudian ketika dia pulang dia ceritakan semua dia yang dia dengar dari majelisnya Nabi Muhammad dia sampaikan ke kita besokannya ganti orang lain terus berganti sehingga tidak ada satupun pelajaran dari Rasulullah yang luput terhadap mereka lihatlah hausnya mereka terhadap ilmu dan lihat mereka itu ingin mengambil ilmu dengan sangat nyambung alurnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik langsung kepada Nabi Muhammad ataupun melalui orang yang terpercaya yang mendengar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wasallam. karena betapa pentingnya daripada sanad tersebut sehingga banyak di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu beragam usianya, beragam tingkatannya, dan semuanya agung, semuanya mulia, semuanya di surga sahabat Rasulullah. Sehingga Zaid bin Thabit adalah salah seorang sahabat yang senior. Beliau adalah sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, mencatat Al-Quran, dan salah seorang sahabat yang paling ahli dalam Al-Quran hingga beliau salah satu yang ditugaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan beliau adalah orang yang paling ahli dalam berbagai bidang ilmu, terutama ilmu itu, ilmu mengenai waris. Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah beliau masih kecil masih muda saat Nabi wafat usianya masih belasan tahun masih kecil Sayyidina Abdullah bin Abbas Sayyidina Abdullah bin Abbas setelah wafatnya Rasulullah SAW beliau meninggal ilmu dari para senior sahabat yang lebih banyak ilmu yang ambil banyak dari Rasulullah dia berguru kepada mereka termasuk di antara gurunya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk di antara ya, mereka ada Sayyidina Zaid bin Thabit itu beliau kalau datang ke rumahnya Sayyidina Zaid bin Thabit nggak berani ngetok pintu rumahnya Sayyidina Zaid dia nunggu di luar panas di depan pintu nggak mau ngetok dan tidak mau beranjak dari depan pintu sampai angin Madinah itu kencang debu di mana-mana itu dia duduk di depan pintu Angin berhembus membawa debu hingga debunya itu menutupi pakaiannya, wajahnya. Orang kalau lewat depan rumah nggak kenalin bukan ijazahnya, saking berdebunya. Dan dia nggak mau ngotot. Ketika saya Zaid mau keluar rumah, dia dapetin Ibn Abbas ada di sini bilang, wahai sepupu Rasulullah, sejak kapan mau di sini? Dari tadi. Kenapa nggak ngotot? Nah, saya nggak mau mengganggu engkau dari kesibukan. Hingga ketika kau selesai kesibukan di rumah, kau mau keluar, nah, saya ada di situ saya siap kapanpun kau ajak untuk mengkaji itu saya siap Alaihi Wasallam. warahmatullahi hakalah saya mengaku bin Abbas dan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi satu hadis mereka rela menempuh perjalanan ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer untuk memastikan satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu sahabat datang menempuh perjalanan ke Syam dalam riwayat tadi Basra untuk satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat yang lain dia memastikan itu hamba soleh yang dimaksud oleh Allah Taala dalam surat Al Kahfi yang ketemu dengan Nabi Musa itu siapa? Khidir atau yang lain? Nah itu Khidir ada hadisnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk penjelasan kalimat itu saja. Mereka ingin di, padahal dia udah tahu saya dengar tengok kalau nggak salah tapi saya mau memastikan lagi siapa hanya untuk memastikan dia pergi tidak mau ilmunya dari gil wal katanya kalau nggak salah saya rasa anda dengan benar itu bukan ilmu kalau nggak salah salah kalau karena kalau nggak salah sih jawabannya begini itu udah salah ini ilmu bukan tebak-tebakan ini ilmunya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus lagi nyambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk ke Irak ke bosrah, mudah-mudahan Allah Taala angkat bala musibah perpecahan dari negeri Irak dan Allah Taala berikan keamanan, kedamaian, kemakmuran dan dia menjaga kaum muslimin di negeri Irak dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Amin. Waktu saya Ali bin Abi Talib sampai ke Basrah di Merab sana, lihat di masjid Merab di Basrah banyak majelis-majelis ilmu. Saya Ali masuk ke masjid yang ini, dengerin Ustaz dari ceramah, lagi kelompok-kelompok yang boleh dengerin, wah ini kan beres, anaknya nggak nyambung, ente jangan ngajar sana. Hampir lagi majelis yang lain dengerin dari belakang, ah ente nggak boleh ngajar sana sampai sampai tiba di halagahnya di majlisnya al-imam al-Hasan al-Basri dengan ucapannya beliau Sayyidina Ali bilang mithluka tajlis yang kayak engkau nih yang duduk yang kayak ente yang boleh ngajar kenapa jelas asal usulnya oh Sayyidina Hasan al-Basri beliau pun juga orang yang menimba ilmu daripada Sayyidina Ali bin Abu Thalib karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau pun berpesan kepada para sahabat-sahabatnya bahwasanya untuk mengambil ilmu mereka dari siapa? Dari seorang wanita muda, istrinya Rasulullah masih belia, puluh satu belasan tahun usianya. Sehingga Aisyah binti Abi Bakar Sudi ambil ilmu agama kalian sekarang daripada ilmu agama nih dari Humairah Aisyah radhiyallahu anha wa Sehingga para sahabat Rasulullah banyak bertanya kepada Siti Aisyah tentang banyak perkara. Bahkan semasa Rasulullah masih hidup pun mereka penasaran gimana Rasulullah. Mereka cari tahu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha wa dalam berbagai hal. Nabi Muhammad bilang, ilmu, nggak bilang ilmu ngambil dari saya aja, ambil dari Rasulullah dan tiap orang yang punya hubungan kepada Rasulullah sangatnya jelas nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antaranya seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan kemudian juga diriwayatkan bahwasanya para a'immah seperti Imam Abu Hanifah yang berguru pada Imam Ja'far Shadiq dan juga Al Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik bin Anas dan juga Imam Ahmad bin Hanbal yang berguru kepada Imam Syafi'i nyambung ke sanadnya terus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam dan juga para ulama dari keluarga As-Sada Asyuyukhul Alawiyah As-Sada Al-Bahari yang mana mereka menimba ilmu dengan sanad dengan alur yang jelas asal usulnya diriwayatkan bahwasanya lima al ilmu badan yang mana beliau belajar menuntut ilmu kepada para ulama baik itu orang tuanya, ayahnya bahkan juga terhadap Syekh Salim Bafaqih berguru kepada beliau di akhir hayatnya Syekh Salim Bafaqih datang al ilmu badan untuk membaca surat Al-Fatihah mengambil berkah biar nyambung sanadnya kepada guru-gurunya Syekh Salim Bafaqih Wah Syekh Salim Bafakal ini beliau adalah salah seorang ulama dari kota Karim, dari keluarga ilmu, keluarga Al Bafakal. Yang mana beliau ini pergi ke Iraq menimba ilmu kepada para ulama-ulama yang ada di sana terutama kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak tanggung-tanggung untuk ilmunya empat puluh tahun beliau menuntut ilmu nggak pulang ke kampungnya selama 40 tahun nggak mudik nggak nggak ada surat dulu dari sana mau ke Hadramaut gimana suratnya bingung telepon belum ada nggak bisa ngirim berita hingga keluarga yang ada di kota Tarim ini 40 tahun udah nggak ada kita udah mati orangnya nggak ada beritanya selama 40 tahun setelah 40 tahun baru dia balik dia membawa 80 ekor unta semuanya penuh dengan kita dan dia hidupkan kota Karim dengan ilmu agama dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah hingga dikenal oleh Syekh Salim Zahidi muhi sunan wal wajibat ma dhalla man bihi bitani muhi ulum darisah dia yang memakmurkan masjid-masjid yang ada di kota Tarim dengan adat dengan kebiasaannya dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka para ulama-ulama tersebut adalah orang-orang yang haus dengan ilmu Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad Sahih Ratib yang Ratibnya kita baca dan dibaca di penjuru dunia di mana tempat dan kitab kita yang diterjemahkan dalam belasan bahasa Imam Al-Haddad beliau mengatakan bahwasanya saya tiap kali mendengar ada seorang ulama dimanapun di negeri Fatwa saya sampai untuk mengambil ilmu dari dia dan saya kumpulkan kitab-kitab untuk saya kaji, saya pelajari sampai dia bilang kepada murid-muridnya ulama-ulama tersebut yang kitab yang kalian udah baca sekali, saya udah dua tiga kali melalui kitab tersebut dibacakan kepada saya kitab tersebut. Kata lima makhluk dengan lima berburu pada para ulama ini adalah guru dari Mufti Betawi. Nabi Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya Mufti Betawi, nenek gurunya lagi. Itu Alimah Mahir Tahir bin Hussein bin Tahir disebutkan setiap kali ada ulama tua, muda yang di atas dia, yang sepantar ataupun yang di bawah dia dia ambil kitab, dia membaca kitab di hadapan ulama tersebut untuk mengambil ilmu berguru kepada ulama tersebut walaupun di bawah dia. Istimdad, dan adab kepada ilmunya Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlaknya mereka sampai sedemikian rupa. Mereka adalah orang-orang yang harus akan ilmu dan juga disebutkan bahwasanya seseorang itu la budda min syaikhin tasiru bisayrihi ila Allah min ahli nufusiz zakiyati orang mau jalan menuju kepada Allah harus ada guru yang membimbing dia menyampaikan dia kepada Allah Ta'ala mengajarkan kepada dia membimbing dia melalui jalanan yang penuh tanjakan penuh duri penuh lubang kalau dia jalan sendiri di jalan yang gelap gulita, dia belum tahu jalan masih asing, terjeblos. Harus ada guru yang menuntun bimbing dia hingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di zaman sekarang kamu bisa jalan sendiri tidak. Harus ada bimbingan. Imma syekh awil akh fillah. Guru yang membimbing dia atau saudara yang mengenal Allah Ta'ala yang dijalin persaudaraan dengannya karena Allah yang dijalin Jalaluhu Ta'ala Ta'ala sehingga semuanya ini untuk dapetin sanad nyambung kepada Rasulullah jadi ilmu yang didapat jelas pemahaman yang didapat dari setiap ilmu tersebut pemahaman yang benar sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda di dalam hadis, "Manggala atau takallama fil Quran bi ghairi ilmin wa fi riwayah bi ra'yihi fal yatabawwa minan nar." Ini hadis musafir di Masjid Quran, di Masjid Quran Itu barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu mau menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu atau menafsirkan Al-Quran berdasarkan pendapatnya maka silahkan dia bersiap-siap untuk tempat duduknya di neraka sudah siap bangkunya udah ada tinggal tunggu dia datang dalam kalau bangkunya udah ada pasti orang yang masuk nah, ya. Karena adanya murabi pendidik tersebut, nanti Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad. Kalau kata, ya udah lewat, ya, ya kirim aja lewat TV Al-Qur'annya. Kirim aja lewat pos Al-Qur'annya. Langsung turunin satu kitab jadi udah selesai kita baca. Kita paham, kita punya otak, kita ngerti. Kita banyak orang yang belajar, tapi tidak Nabi Muhammad SAW yang datang kepada mereka membawa Al-Quran. Nggak langsung sekaligus. Biasanya datang lima ayat. Per lima ayat, lima ayat. Kadang kurang, kadang lebih. Dalam kurun waktu sehari tidak, sebulan tidak, dalam kurun waktu 23 tahun. Masa wahyu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga turun firman Allah Taala Al yawma Akmaltu Lakum Dinakum wa Atmamtu Alaikum Ni'amati wa Raditu al Islam Dina datang penyempurnaan dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umat Nabi Muhammad. Nah karenanya saudara-saudara sekalian ilmu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita untuk mengambil ilmu itu dari sumbernya, bukan bicara tentang ilmu berdasarkan zon. Kayaknya kalau nggak salah, dia ya takalamu bedzulun, dia ya lalu berzon Berbicara berdasarkan prasangka. Ketika para ulama disambut oleh Allah Taala, mereka meninggal dunia, maka datang sekelompok kaum kata Nabi Muhammad saw yang mana mereka Ketika ditanya, mereka menjawab berdasarkan bahasa balu wa abalu, mereka sesat dan menyesatkan. Lihat, dari mana kamu Ustaz? Berguru pada siapa? Siapa gurunya? Fulan. Gurunya itu siapa lagi? Fulan. Fulan berguru pada siapa terus? Sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak sekarang, kalau kita ya, ilmunya tahu-tahu nyambungnya, belajar sini, syekh fulan, syekh fulan terus Chicago Benar? Dan berapa banyak orang yang bicara Quran hadis ditanya begini nggak tahu dulu waktu saya di kampus yang ngajarin saya dosen saya Yahudi dosen saya orang Nasrani bagaimana bisa dipercayakan akan hal-hal yang demikian tersebut disebutkan oleh para ulama kita ketika menuntut ilmu harus ada guru Enggak bisa cuma dari kitab doang. Maka kita tuh fa khatahu aktsar min sawabih. Barang siapa yang gurunya kitab hanya berguru kepada kitab saja, maka banyakkan salahnya daripada benarnya. Wa Abu Bakar masyhur beliau bilang maka nasyidu syarif itu kasura itu. Barang siapa yang gurunya kaset, dulu kan kaset, belum ada internet, Barang siapa yang belum punya kaset, maka amalan dia juga campur aduk banyak salahnya, banyak ngacoknya. Ada satu orang belajar dari kita. Kalau Syekh Salim ada belajar 40 tahun kepada guru, 40 tahun untuk ilmu kepada guru. Nah, ini orang belajar 4 hari, 40 hari, 4 bulan, setelah saya hafal 40 hari kalau 100 hari apa 4 ayat, 40 ayat, sudah saya mau jadi ulama besar. Nggak bisa begitu. Atau hanya berdasarkan cuma dari kitab aja. Itu ada satu orang, dia baca kitab. Wah, saya dapat hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus ini kitab yang disusun oleh Imam Nawawi. Ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita bacanya pakai dulu enggak? Enggak. Saya baca di hadis. Apa hadisnya? Lisaimi farkhatan. Eh, salah kali itu. Nah, Benar kok di atas hak ada titik nih khot farhatan. Setahu saya liswa ini farhatan. Orang yang berpuasa dapat dua kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka karena suatu puasanya sukses, kegembiraan saat menghadap Allah melihat pahala puasanya. Ini saya lihat liswa ini farhatan. Allah oh, farhatan untuk orang yang puasa dapat dua ekor ayam. Seekor ketika dia berbuka, seekor ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu ini dikorek ya, rupanya ada kotoran lalatnya di situ. Tak sangka. Baca kitab tanpa guru. Orang sekarang kadang merasa cukup mendapatkan ilmu, saya dapat ilmu dari mana? Dari internet. Saya dapat ilmu dari televisi. Saya dapat ilmu. Guru saya siapa? Radio. Guru saya internet. Guru saya siapa? Google. Guru saya Twitter. Guru saya Facebook. Enggak cukup harus labudda min syaikhin bisa bisadrihi harus ada guru engkau ikutin dia jalan yang ajaran dia berkawan dengan dia yang didapat bukan cuma sekedar ilmu yang disampaikan tapi sifat tapi akhlak tapi perangan, tapi kesucian hati itu yang didapatkan dalam berguru dengan syekh wanda memandang dan dimandang oleh para kaum Allah sehingga lima Ali bin Amr bin Hafs juga bilang, masak man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum aw ta'allaq bihim daim wa la Sampai dia mengatakan bahwasanya belum orang yang pernah melihat wajah mereka atau melihat orang yang pernah melihat wajah mereka. Fa'innahum hum wahad di dunia nama mereka pernah tahu Tidak ada di dunia yang seperti mereka. Alhasil saudara-saudara sekalian Dikatakan oleh para ulama bahwasanya laula murabbi ma'af rabbi. Kalau bukan jasa para guru, para pendidik yang ngajarin saya agama, saya tidak kenal Allah, mereka yang kenalin saya kepada Allah. Laula murabbi ma'af riddi. Kalau bukan jasa para syuyuh yang menaikkan saya dari sifat yang hina ke sifat yang mulia dari kedudukan yang rendah kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala kalau bukan jasa mereka maka saya tidak tahu makna penghambaan diri saya kepada Allah Jalla Jalla Allah Ta'ala sampai-sampai disebutkan bahwasanya man la sahib fi zamani syaikh arif makin marwat hayatuh wahu ma'dud fil muflisin Barang siapa yang sepanjang hidupnya tidak berkawan, tidak dekat, nggak kenal dengan syaikh pembimbing, guru yang membimbing dia arif billah, kenal kepada Allah, nakin, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala, kedudukan yang kokoh, bukan yang bimbang yang kokoh jelas masih min ahli ini barang siapa yang tidak kenal dengan mereka tidak duduk dengan mereka tidak dekat dengan mereka berlalu hidupnya sedang dia dalam keadaan bangkrut bangkrut agama bangkrut hati bangkrut akhlak bangkrut moral bangkrut daripada meraih makam yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bangkrut dunia dan akhirat Sampai disebutkan oleh Imam Ali bin Muhammad bin Habsyi oleh beliau bahwasanya sesungguhnya man mata walam yarda arifan billah kharaja minad dunya wa huwa mulawwas. Barang siapa yang meninggal dunia belum bertemu dengan para syuyukh arif billah maka dia meninggal dunia dalam keadaan rohnya kotor, belepotan, ternoda. Kalau nggak duduk dengan Orang yang hatinya bersih gimana bisa bersih? Kalau nggak tutup dengan orang yang akhlaknya luhur, gimana akhlaknya menjadi mulia? Kalau nggak tutup dengan orang soleh, gimana dia menjadi orang yang soleh? Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita jalisul kubara, sa'ilul ulama, khalidul karena Duduk bersama orang-orang besar, besar di sisi Allah. Duduk bersama mereka, hadir bersama mereka. Sa'ilul ulama, tanya kepada para ulama wa khalidul hikmah duduk bersama ahli hikmah siapa dengan mereka para syuruh para kubara utama ulama tersebut fa innahum kullu munibin khashi' wa kullu dhi qalbin munir lami' la man yushir an-nas bil ashabi' wa huwa min as-sir al-mashur khalid Mereka adalah orang-orang yang selalu merujuk kepada Allah. Idza yushal dzikrullah. Kalau mereka dilihat, wajah mereka mengingatkan kita kepada Allah. Orang yang selalu rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bercahaya, enggak ada noda, enggak ada dengki, enggak ada iri, enggak ada hasut, enggak ada cinta dunia. Ditabok orang ini, saya emang pendosa pantas ditampok dicaci orang iya saya emang pantas dicaci dilempar orang iya saya emang pantas dilempar hati cemerlang terang bercahaya begitu orang yang pantas dijadikan hidup bilangan, yushir nas asal bukan orang yang ditutur orang oh tuh ulama besar tuh dia tuh orang sejuta orang menunjuk kepada tuh orang gak pada hakikatnya antara itu dengan Allah ini orang nggak punya apa-apa kosong melompong cari tahu dari mana kita ambil ilmu kita dari mana kita ambil agama kita walhasil bahwasanya para syukur tersebut yang mana kita diperintahkan untuk ikut untuk melazimkan mereka mengikuti jalan mereka dengan sebaik-baiknya kita cari walhamdulillah Hadal majlis sejak mulai dijalankan oleh Akhin Al-Bin Mundur bin Fuad al hingga saat ini bersambung majelis ini sampai kepada Nabi Muhammad nggak putus sedetik pun juga sesaat pun juga yang diminta boleh berganti orang siapapun boleh berganti tapi tetap nyambung kepada Rasulullah dan sambungan ini tidak pernah putus yang dikawal diayomi oleh para syuyukh, para guru-guru, kaum arifin yang punya kedudukan yang kokoh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka tidak melakukan sesuatu melainkan dengan izin dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para guru-gurunya, para syuyukhnya, para ulama, syuyukh-syuyukhnya Al-Imam Al-Hadid Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad yang di masa hidupnya masuk Islam di tangan beliau lebih dari 100 ribu orang. Hingga saat ini beliau sudah wafat, yang masuk Islam di tangan murid-muridnya mencapai 300 ribu orang di wilayah Afrika. Itu beliau mengatakan, dulu saya tidak masuk ke Madinah menawarkan melainkan dengan izin dari Rasulullah. Saya kalau ke Madinah, saya nggak masuk Madinah tunggu izin dari Nabi. Saya mau ke Madinah, mau ke Madinah, terus saya mimpi Rasulullah. tak ya anak Rasulullah. Sini datang, baru saya datang. Kalau saya udah tinggal di Madinah, saya nggak keluar dari itu kota hingga diizinkan oleh Rasulullah. Rasulullah kalau sudah boleh pulang, baru saya keluar dari Madinah. Saya tidak masuk kecuali dengan izin, nggak keluar kecuali dengan izin. Itu saya selalu nunggu. Saya pengen ziarah nanti? mana izinnya nunggu izin hingga datang izin dari Rasulullah. Dulu saya begitu, kata beliau. Hingga suatu saat saya mimpi Rasulullah, Rasulullah bilang sama saya, ya Ahmad Masyur, sekarang Kapan kamu mau masuk? Kapan mau kamu mau keluar dari kota Madinah? Udah saya inginkan dari sekarang. Kapan mau masuk? Kapan mau keluar? Bebas untuk engkau. Masya Allah. Orang yang tidak bergerak kecuali izin. Kecuali mereka memperhatikan ilmu dan kegembiraan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uang majelis kita nyambung dengan orang-orang besar tersebut, dengan para ulama-ulama yang mulia umat selalu perhatian dengan majelis yang semacam ini. Enggak mau majelis yang semacam ini sampai mundur, sampai padam, sampai longgar hubungannya dengan silsilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau itu terjadi. Mau nyambung dengan sambungan yang terkuat, dengan sambungan yang terbaik dan selalu demikian. Mulai dari awal berdirinya ini majelis saya ingat dulu Nabi Umar datang di mana sini Rawan jadi ada betul masjid ada rawan jadi di sini dekat siapa? Pertama datang di situ di masjidnya. Enggak terlalu penuh belakang masih ada kosong. Masya Allah. Wah, Hanif Umar gembira. Mengapa? Sebab ini mewakili majelis jalsa kelihatan yang sejak belasan tahun lalu didirikan oleh Habib Umar. Terus berjalan. Hingga sejak saat itu hampir tiap tahun selalu hari oleh Nabi Umar sampai tahun-tahun belakangan dilaksanakan di Monas semakin Nabi Umar gembira gembira bukan dengan banyaknya orang gembira bukan dengan kibaran bendera gembira bukan dengan lambang-lambang gembira bukan dengan bentuk pakaian atribut bukan itu yang menggembirakan itu silahkan tapi yang paling menggembirakan beliau adalah ketika kita istiqamah di jalan Nabi Muhammad Ketika kita menemukan dakwahnya, ilmunya, ajaran Rasulullah SAW, ketika kita tersambung dengan jalan yang lurus, yang jelas alurnya, yang gak neko-neko, gak macam-macam, terus nyambung sampai kepada Rasulullah. Sebab zaman sekarang awas, jangan sampai salah ngaji, jangan sampai salah guru, jangan sampai salah ustad Lihat-lihat dari mana kita berguru, dari mana kita menuntut ilmu. Wajib banyak menyebutkan tentang sifat syekh, sifat seluruh ulama yang sebenarnya disebutkan oleh beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian. itu Alhamdulillah. Dikatakan oleh beliau bahwasanya lau sadaqal murid lawajadul masyayikh indallah. Seandainya para murid, orang-orang yang punya iradah untuk kenal kepada Allah, kalau mereka punya kesungguhan, punya sidik, mereka bakal dapati guru kapanpun mereka bingung selalu ada solusinya depan mata mereka begitu tapi wa indal insaf la yufdah ketika kita mau sadar diri mau intervensi diri semuanya ada tinggal kesungguhan kita doang yang ada ada masyarakat Allah. ada pendidikan kesungguhan kita yang ada ada Imam Al-Haddad 300 tahun yang lampau dia bilang mau sedikit وأهل السنة يا سعد بن مضر فلا تطلبن سد عن أهل عن أهل الزمان فليس لهم سد ولا يعرفونه والعياذ بالله tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifatnya kepada kita sekalian, memberikan lutuf dan kelembutannya kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan kita orang-orang yang istiqamah menempuh jalan ilmu, menempuh silsilah yang mulia ini, jalan yang sangatnya kuat menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para aulia, para salihin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Taala berikan ridha kepada kita sekalian dan Allah Taala memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup majelis ini dengan doa maulid yang disampaikan oleh Nabi Abdul Rahman Abdul Ghani dan nanti kita akan Abdul